Engine, teknologi Icon, fitur iCharge adalah teknologi yang memungkinkan Anda untuk mencharge HP selama perjalanan. TVS Apache, harga cuma 16 jutaan. TVS Apache. Motor 160cc dengan teknologi Racing Total Response RTR 160 untuk melesat 0 sampai 60 km per jam dalam 4,8 detik. Tampil lebih maco dengan aerodynamic racing design. Makin mudah, makin hemat bersama TVS. Hubungi dealer TVS terdekat, TVS Banyuwangi, Jalan Adi Sucipto nomor 50C dan D, Selatan Ramayana, telepon 417 822. TVS Rogo Jampi, Jalan Laban Sukadi, Laban Asem, Rogo Jambi. Telepon 635-455. TVS Jajak, Jalan PB Sudirman nomor 83 Jajak. Telepon 393-537. TVS, teruji, berkualitas, dan ekonomis. Sembilan lima koma enam. Bintang Tenggara. Bintang Tenggara. Jam 9 pagi. Sambian harus minum Ultra Flu Extra. Sa, kepalaku ini sakit flu. Aduh. Aduh. Itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Oh. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah. Ultra Flu Extra. Sakit kepala kepala lo, Cak. Minum Ultraflu Extra. Campur flu lo? Iya, minum Ultraflu ekstra Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, tidak ada lain obat, Ultraflu Extra. Ultraflu ekstra dengan parasitamol 600 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng? Ya, tak Sudah nggak campur lagi, sakit. <laughs> Ultra Flu Extra. Bener-bener ekstra, Cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh. Uh, giliran garuk suruh bantu. Gatal-gatal itu kamu kena kutu air, Rangan. bisa-bisa kada sekurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin panu, kadas, kurap, apalagi kutu air, rangan seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap, oleskan saja si bungkus hijau Neo Ultrasilin. Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. <laughs> udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo Ultrasilin. Oleskan Ultrasilin, produk bermutu Hanson Pharma. 956 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, sesaat lagi Anda bisa mengikuti kelanjutan drama radio serial Mahkota Mayangkara sudah memasuki episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding dan untuk hari ini seri ke-79 dan 80. Saya Lisa yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan. Pirik dan Carol Superpil mempersembahkan Mahkota, Mayangkara. Mayangkara. Menara Ayu. Ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-79 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Tato sebagai Ratanja, Heri sebagai Rayuyu, Heni sebagai Praharsini, Edi Juni sebagai Kepala Desa, Eli Panca sebagai Istri Kepala Desa, Chris Urspon sebagai Rakuti, Yoko sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh. buang air kecil jadi lancar, dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Enco, enco kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, enco dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Tanca menyerahkan diri di hadapan Rawadeng, Rayuyu dan prajurit-prajuritnya. Rayuyu dan Rawadeng kelihatan sangat lega. Setelah berhari-hari lamanya melacak pelarian Ratanja, akhirnya orang yang dicari-carinya justru datang untuk menyerahkan diri. Kau bodoh sekali, Ratanja. Sejak kapan kau belajar berlaku tidak waras, eh? Gila! Berani sekali kau membawa laris orang gadis yang dicalonkan menjadi wanita persembahan. Aku memang bodoh, Rawaden. Dan sekarang aku harus membayar kebodohanku dengan mahal. Tapi kalian tidak usah khawatir. Aku sudah menyerah. Aku hanya ingin minta waktu sebentar untuk menemui orang tua Praharsini. Aku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatanku di depan mereka. Ratanca, kami harus segera membawamu kembali ke Majapahit. Gusti Ramapati pasti sudah tidak sabar menunggu. Aku tidak akan lama, Rayuyu. Aku akan bicara sedikit di depan orang tua Prahrsini. Ini Ini penting sekali. Dan setelah itu, kalian boleh membawa kami kembali ke Majapahit. Baiklah, Ratanca. Karena kau pernah menjadi sahabat kami. Kau ku izinkan menemui orang tua gadis itu. Tapi jangan terlalu lama. Kami akan menunggu di luar saja. Kami percaya padamu, Ratanca. Terima kasih, Rawadeng. Terima kasih atas pengertianmu. Semula kami terkejut mendengar berita yang disampaikan orang-orang. Mereka mengatakan kau dibawa prajurit-prajurit ke Majapahit. Iya, Bu. Mereka telah membawaku dengan paksa. Dan sekarang kami terkejut untuk kedua kalinya. Setelah prajurit-prajurit Majapahit datang untuk mencarimu. Mereka mengatakan bahwa kau melarikan diri bersama seorang laki-laki yang bernama Ratanca. Anakku, sampai hati kau melakukan. Sekarang lihatlah, ayahmu terluka parah. Punggungnya dicambuk sampai robek-robek berdarah. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya, ya. Saya tidak tahu akibatnya akan seperti ini. sudah, Lando. Kami gembira melihat kau ternyata selamat. Ah, itu sudah cukup bagi kami. Oh, Ratanjang. Masuklah, Ratanjang. Inilah, Bu. Ayah, inilah orang yang saya ceritakan. Dialah Ratanjang. Dialah yang membawaku lari dari Majapahit. Iya. Saya ingin bicara dengan ibu dan bapak kepala desa. Saya ingin membicarakan suatu hal yang sangat penting yang menyangkut diri kami berdua. Apalagi yang akan kau bicarakan, Ratanja? Kau sudah membawa lari anak kami dari Majapahit, sehingga kami semua mendapat malapetaka. Lihatlah, lihat sendiri Lihat apa yang dialami orang tua laki-laki Prahar sini. Ini semua karena perbuatanmu, Ratanjang. Tidak, Bu. Ratanja tidak bersalah. Akulah yang mendesak terus agar Ratanja mau membawaku lari dari Majapahit. Semula dia menolak, Bu. Semula dia tidak bersedia. Tapi aku terus mendesaknya. Dan akhirnya dia mau menuruti keinginanku. Ratanja tidak bersalah, Bu. Akulah yang bersalah. Akulah yang ingin lari dari Majapahit. Aku tidak mau dijadikan wanita persembahan. Oh, sekarang ini kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting kita semua selamat. Ratanca tidak salah. Juga Raharsini tidak salah. Barangkali keadaanlah yang salah. Bagaimana Ratanja? Mereka hanya memberiku waktu sebentar Prasini. Dan setelah itu kita akan kembali dikirim ke Majapahit untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di depan Gusti Ramapati. Apa yang akan kau bicarakan Ratanja? Begini Bu, kami mengaku bersalah Terutama saya. Kalau saya tidak nekat melarikan sini, barangkali peristiwa ini tidak akan terjadi. Tapi saya, sebagai seorang laki-laki, saya akan bertanggung jawab, Bu. Saya tidak akan melarikan diri. Saya akan terus berusaha mendampingi sini. Dan dia tidak akan menghadapi kesulitannya sendirian. Saya akan terus berusaha melindunginya Inilah janji saya, Bu. Ratanja sangat baik padaku, Bu. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan diriku. Kita berutang budi padanya, Bu. Sekarang kami ingin minta doa restu dari Ibu dan Bapak Kepala Desa. Kami akan segera dibawa kembali ke Majapahit. Entah hukuman apa yang bakal menimpa diri kami. Praharsini, Praharsini. Mengapa kau berani menempuh jalan bahaya ini, anakku? Saya terus terang saya mencintai Ratanja, Bu. Saya ingin menjadi istrinya. Kalau memang kesempatan itu masih ada. Saya juga mencintainya, Bu. Kalau memang Sang Yang Widi mengizinkan. Kalau memang itu sudah merupakan jodoh kami. Suatu saat nanti kami ingin bersatu padu sebagai suami istri. Kami mohon doa restu dari ibu dan bapak kepala desa. Baiklah. Sebagai orang tua, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian berdua saling mencintai dan kalian berdua mempunyai jalan sendiri. Sebagai orang tua, kami hanya bisa berdoa dan memberikan doa restu. Mudah-mudahan apa yang kalian idam-idamkan tercapai. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas doa dan restu Ibu. Oh, aku bangga mendengar apa yang kau katakan, Ratanca. Mudah-mudahan perbuatanmu sama persis dengan perkataanmu. Baiklah. Aku merelakan anakku. Ambillah Praharsini dan aku akan selalu berdoa siang dan malam. Mudah-mudahan Praharsini dapat menjadi istrimu yang baik. Dan mudah-mudahan kau juga menjadi seorang suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang mau melindungi istrinya dari segala mara bahaya. Terima kasih, Bapak Kepala Desa. Saya berjanji akan melaksanakan segala amanat dari Bapak Kepala Desa. Sekarang kami mohon diri. Sudah ya, Bu. Ayah, uh, iya. kami harus pergi. Kami harus kembali ke Majapahit. Pergilah perharus ini. Pergilah anakku. Mudah-mudahan kalian dapat menemukan apa yang kalian cari dalam hidup ini. Kami berangkat, Bapak Kepala Desa. Sekali lagi, kami mohon restu. Iya, berangkatlah Ratanja. Jangan takut menghadapi kesulitan. Jika kalian mempunyai niat yang baik, niat yang disertai keyakinan, keyakinan akan suatu yang benar. Kalian pasti akan berhasil. Pergilah, Ratanca. Aku titipkan Prahar sini kepadamu. pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pill, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kepala desa Buhayabang menangis tersedu sedu ketika melihat putrinya dikiring prajurit-prajurit Majapahit. Demikian pula istrinya. Mereka bertangis-tangisan seperti seorang anak kecil. Prahar sini segera dinaikkan ke atas punggung kuda bersama Ratanja. Setelah semuanya siap, Rawedeng memberikan aba-aba, dan rombongan itu pun berangkat meninggalkan halaman rumah kepala desa Buhayabang. Anak kita, Pak. Anak kita dibawa pergi. Ya, kita berdoa sama, Nyai. Kita berdoa untuk keselamatan anak kita. Ya, mudah-mudahan Sang Yang Widi senantiasa melindungi mereka. Sementara itu, Rawedeng dan rombongannya terus bergerak menyusuri jalan-jalan di desa Buhayabang. Pada saat mereka tiba di perbatasan desa antara Buhayabang dan desa Ganding, mendadak rombongan berhenti. Hah? Mengapa tiba-tiba berhenti? Lihatlah, Rayoyo. Ada seorang pemuda desa berkacak pinggang di tengah jalan. Ah, cari perkara saja. Hei, minggirlah. Kalau tidak, kami akan menggilas tubuhmu hingga lumat. Aku sepal melihat laka lakunya, Rayoyo. Coba, kau tanya apa keinginannya. Kalau memang dia bermaksud membuat kesulitan, Bereskan saja. Kau tidak usah turun dari punggung kudamu, Raweting. Biar aku yang membereskan orang konyol itu. Rayuyu melompat turun dari punggung kudanya. Kemudian dia melangkah dengan tegap ke arah seorang pemuda yang berdiri tegar di tengah jalan. Tangannya berkacak pinggang, sementara matanya menatap tajam bagaikan seekor burung elang mengintai mangsa. Hei, eh, kau mau membuat gara-gara? Siapa kau ini? Hmm? Orang-orang seringkali menyebutku dengan sebutan harimau dari desa Ganding. Heh, harimau kentut. Mau berlagak ya? Hmm? Kau mau sok-sokan menjadi jagoan? Turunkan tanganmu. Jangan berkaca pinggang di depan kami. Kami tidak suka melihatnya, tahu? <laughs> Tangan-tangan ini adalah milikku sendiri. Kau tidak perlu mengatur di mana tanganku harus kuletakkan. Sekarang aku ingin meletakkan tanganku di pinggang. Kau mau apa? Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu, bagus. Bagus sekali. Gerakanmu cukup cepat. Nampaknya kau sedikit mempunyai kemampuan. Tetapi tidak ada gunanya kepandaianmu itu kau pamerkan di depan kami. Kau tahu siapa kami? Hmm? Hmm. Kalau tidak salah, kalian prajurit-prajurit Majapahit. <laughs> nah, kalau kau sudah tahu siapa kami, hmm? lebih baik segera menyingkir. Pergilah. Kau tidak akan diapa-apakan. Tapi jangan mengganggu perjalanan kami. Aku sedang lapar. Kau tahu artinya lapar? Dan kau tahu bagaimana jika seekor harimau sedang lapar? Dia akan menerkam siapa saja. Hebat sekali. Rupanya kau bangga menjadi seekor harimau, ha? Lihatlah. Malam ini akan ada seekor harimau pecah kepalanya, ha? Huh? Cukup, Rayoyo, cukup. Ah, Rawading, aku sanggup membereskannya sendirian. Aku percaya. Tapi kau tidak perlu membuang banyak tenaga hanya untuk meremas ekor harimau sakit, Rayoyo. Hmm. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin berdiri di sini Sambil melihat-lihat siapa di antara kalian yang pantas kujadikan korban malam ini. Hah? Sombong sekali kau. Apakah kau warga desa Bang? Hah? Harimau jantan dari desa Ganding. Siapa namamu? Tak perlu kusebutkan. Kami ingin tahu namamu. Ketahuilah, sekarang kau sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Kalau kau tidak segera menyingkir, kami akan melakukan tindakan yang tegas dan kejam. Kami sudah memberi peringatan padamu. Hmm. Terima kasih atas peringatanmu, Tuan Prajurit. Tetapi aku tidak akan menyingkir dari tempat ini. Hmm, kami mau lewat. Ayo minggir. Aku tidak keberatan jika kalian menggunakan jalan kekerasan. Tapi aku tidak akan minggir begitu saja. Ayolah prajurit-prajurit Majapahit. Jangan hanya senang membuat onar desa. Kalian merampas gadis-gadis desa untuk dijadikan wanita persembahan. Apakah itu perbuatan terpuji? Kalian hanya menjadi kedibal-kedibal seorang raja yang serakah, sombong, dan tidak senonoh. Ayo, prajurit-prajurit Majapahit. Hadapilah harimau dari desa Ganding. Hmm, jadi itu persoalannya. Kau tidak terima, karena kami mengangkut gadis-gadis dari berbagai desa, iya. Otakku masih waras. Tentu saja aku tidak terima. Kalian inilah cecunguk Prabu Jaya Negara yang tidak bisa berpikir sehat. Kalian mengerjakan begitu saja perintah, sekalipun perintah itu perintah kotor. Rayoyo, kerahkan prajurit-prajuritmu ke orang ini dan tangkap dia. Dia orang yang berbahaya. Mulutnya berpisah. Bunuh saja dia. Bunuh. Ayo prajurit, turun kalian. Tangkap orang ini. Bunuh dia. Bunuh saja. Dia orang berbahaya. Dia bisa menjadi seorang pemberontak. Tangkap dia. Tangkap dan bunuh dia. Ayo, tangkap. segera menyergap pemuda desa itu. Pemuda desa itu berkelit ke sana kemari menghindari serangan yang datang. Gerakannya sangat lincah. Pertarungan sengit segera terjadi. Pemuda desa itu dapat merampas tombak salah seorang prajurit. Dan selanjutnya dia berhasil melukai beberapa orang. Sementara itu, Ratanca dan Praharsini masih duduk di atas kuda, melihat pertarungan dari jarak yang agak jauh. Ada apa Praharsini? Aku tahu. Aku tahu siapa pemuda itu, Ratanca. Kau kenal dia? Ya, aku tahu harimau jantan dari desa Ganding. Dia bernama Rakuti. Dia memang pemuda yang berasal dari desa Ganding. Kukira dia seorang pemuda yang bodoh. Berani sekali dia melawan prajurit-prajurit Majapahit. Konon kabarnya, dia mempunyai ilmu yang hebat, Ratanca. Dia seringkali menangkap perampok-perampok jalanan. Dia memang seorang pemuda yang berwatak aneh. Dia suka menyendiri dan hatinya mudah terbakar. Apakah dia mempunyai keluarga? Uh, maksudku istri, anak? Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Namanya Sitangsu. Siapapun dia orangnya, kukira perbuatannya sangat bodoh. Dia bisa terbunuh. Coba lihatlah, dia semakin terdesak. Iya. mana mungkin dia meracik racik mati panas banyak ini. prajurit Majapahit, jangan bermimpi kalian bisa menangkap harimau dari desa Kanding dalam keadaan hidup. Kalau kalian masih penasaran, ayo kejarlah aku. Hah? Kurang ajar. Aku tersinggung sekali. Aku harus dapat melumatkan tubuh pemuda itu. Mana Panji Ketawang? Ya Tuan Rawat Hamba di sini. Dengar Panji, Bawalah sepuluh orang prajurit. Kau kutugaskan membawa kembali Ratanca dan Praharsini ke Majapahit. Sementara itu, aku dan Rayuyu akan mengejar harimau sombong itu. Kami harus dapat menangkapnya malam ini juga. Baik, Tuan Rawadeng. Hamba akan segera menjalankan perintah. Ayo, Rayuyu. Kita kejar orang itu. Aku tidak ingin kehilangan muka di depan prajurit-prajuritku. Kita harus segera dapat menangkapnya. Dan kita tidak perlu menangkapnya dalam keadaan hidup. Hiya, hiya, hiya, hiya. buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Enco, enco kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. janji, mengapa kau harus mengikat tangan-tangan kami? Percayalah, kami tidak akan melarikan diri. Maafkan aku, Ratanca. Aku sedang menjalankan tugas. Dan aku harus dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Bukannya aku tidak percaya kepadamu. Tapi aku tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ah, biarlah, Ratanca. Aku tidak keberatan Tangan-tangan kita diikat menjadi satu. Biar saja, Ratanja. Tapi aku tidak bisa mengendalikan kuda ini dengan luasa. Lihatlah, aku tidak bisa bebas menggerakkan tangan-tanganku. Hmm. Kami akan mengawalmu dengan baik, Ratanja. Kau tidak perlu khawatir. Kalau kau terjatuh di jalan, kami akan menolongmu. Kau akan segera dinaikkan kembali ke atas kuda, supaya perjalanan bisa dilanjutkan. Ya, kalau begitu baiklah. Terserah kau Panji. Aku menurut saja. Ayo prajurit. Tak ada lagi yang bisa kita kerjakan di tempat ini. Kita berangkat ke Majapahit. Hiya! Tanca dan Prahar sini duduk terguncang-guncang di atas punggung kuda. Tangan-tangan mereka diikat, tubuh mereka juga diikat menjadi satu. Sementara Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit mengawal di belakang. Setelah hampir dua hari dua malam berjalan, akhirnya mereka pun memasuki kota Raja Majapahit. Ampun Gusti Ramapati. Hamba datang membawa Ratanca dan Praharsini. Perlu hamba laporkan bahwa Tuan Rawedeng, Tuan Rayuyu, dan prajurit-prajurit yang lain masih belum dapat kembali malam ini. Di mana mereka? Mereka sedang mengejar seorang pemuda desa Ganding yang telah menghina kita semua. Tuan Rawedeng bermaksud menangkap pemuda itu dan menghukumnya. Hmm, baiklah. Yang penting setan Ratanca dan Praharsini dapat dibawa kembali. Sekarang kau boleh pergi, Panji. Hamba mohon diri, Gusti Ramapati. Panji ketawang menghaturkan sembah sebelum kemudian bangkit dan melangkah pergi. Sekarang di ruangan pendopo tinggal ada tiga orang. Mereka adalah Sang Ramapati sendiri, Ratanca, dan Praharsini. Ratanca menundukkan wajahnya, demikian pula Praharsini. Sang Ramapati menunjukkan muka yang asam, asam bercampur geram. Ratanca? Iya, Gusti Ramapati. Kau tahu apa kesalahanmu, ha? Hamba tahu, Gusti. Kau tahu kesalahanmu itu dapat membuat lehermu digantung di alun-alun atau dipenggal oleh Algojo-Algojo Majapahit. Hamba tahu, Gusti. Kau menyesali perbuatanmu atau tidak? Hamba menyesal, Gusti. Hamba sangat menyesal. Itulah sebabnya hamba menyerahkan diri. Kami berdua benar-benar merasa telah melakukan yang sangat keliru. Tentu, tentu saja. Kau sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, Ratanca. Kau telah berani menampar wajahku, orang yang selama ini membuatmu hidup senang. Kau telah berani menghinaku, Ratanca. Oh, Ratanca, Ratanca, Ratanca. Mengapa kau tiba-tiba menjadi manusia goblok seperti ini? Kau bodoh dan tidak tahu terima kasih. Hidupmu kubuat senang di istana Majapahit. Kau tidak kekurangan apa-apa di sini. Kau kuberi kesenangan-kesenangan dan hidup mewah. Rumah tinggal menempati saja. Makan tinggal mencomot saja. Apa saja yang kau inginkan di rumahku ini dapat kau capai dengan mudah. Dan semua itu karena apa? Hah? Karena kau adalah orang kepercayaanku. Ampun Gusti Ramapati. Hamba mengaku bersalah. Hamba benar-benar menyesal dengan apa yang telah hamba lakukan terhadap Gusti Ramapati. Kau telah mengkhianati aku, ha? Kau telah melempari mukaku dengan kotoran. Aku tidak tahu apa yang sedang kau alami, Ratanca. Mengapa tiba-tiba saja kau berubah? Aku percaya sekali kepadamu. Dan selama ini kau bekerja dengan baik di rumahku. Kau tidak pernah mengecewakanku. Tapi mengapa sekarang tiba-tiba kau mengkhianati aku, Ratanca? Oh, sakit. Sakit sekali hatiku ini. Kau ku percayai merawat dan menjaga prahars ini tapi ternyata kau justru mengkhianati aku dengan melarikan gadis itu keluar dari Majapahit. Kau ini manusia macam apa, Ratancang? Tahukah kau ini manusia macam apa? Tahukah kau ini mempunyai watak macam apa? Macam anjing. Hmm? Kau ini persis sekali seperti anjing, Ratanca. Kelakuanmu seperti anjing jalanan. Tidak tahu terima kasih. Kau telah berani menggigit tulang-tulang majikanmu sendiri. Majikan yang telah memberimu makan setiap hari. Yang telah membuatmu senang di dalam hidup. Memberimu pakaian, memberimu uang, memberimu segala macam keperluan hidup. Dan pada saat majikanmu itu lengah, kau berani sekali menggigit tangannya. Dasar anjing kamu. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Hamba menyesali segala perbuatan hamba yang keliru. Dan hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak perlu. Kau tidak perlu mengulanginya sekali lagi. Sekali sudah cukup bagi Ratanca. Kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengulanginya sekali lagi tahu. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa kau harus melakukan perbuatan serendah ini kepadaku, kepada junjunganmu sendiri. Kalau aku melaporkannya kepada Gusti Prabu, sekarang juga kau bisa disiksa sampai mati. Dan kau juga, kau juga perempuan rendah. Kalian berdua bisa disiksa sampai mati. Hah? Baik, baiklah. Karena kau sudah menghinaku, kau sudah berani melempari mukaku dengan kotoran, maka kau harus dihukum. Kalian berdua harus dihukum setimpal dengan perbuatan kalian. Prajurit! Ya, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah Gusti. Bawa dua orang ini pergi dan masukkan mereka ke dalam ruang tahanan. lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Enco, enco kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, enco dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Aku merasakan getaran yang aneh dalam hatiku, Ratanja. Prarsini, sekarang kita sudah menjadi orang tahanan. Itu tidak menjadi soal, bukan? Kita sudah dianggap sebagai dua orang penjahat negara. Mereka itulah orang-orang jahat. Mereka mempunyai kesempatan dan kemampuan berbuat jahat. Lain halnya dengan kita. Apa yang bisa dilakukan oleh para kaula selain menurut menyerah dan pasrah. Prasini, kukira kita sudah tidak mempunyai harapan lagi. Kita akan terus disekap di ruang tahanan ini. Sampai suatu saat nanti, entah siang atau malam hari, beberapa orang Algojo datang dan membawa kita keluar. Aku tidak takut berhadapan dengan Algojo Aratanca. Tanca. Selama kita berdua seperti ini, aku tidak takut berhadapan dengan siapapun juga. Justru aku merasa sangat tentram. Ada aliran aneh menyusup di hatiku. Ya, aliran ketentraman. Seperti sebuah sungai yang mengalir dengan tenang menuju ke muara samudra luas. Ah, aku bahagia sekali, Ratanca. Aku justru merasa bahagia. Dan aku merasa menjadi seorang wanita seutuhnya. Prahrsini, mungkin kita sudah ditakdirkan mengalami nasib seperti ini. Aku bahagia memperoleh takdir seperti ini. Aku tidak akan menyangkal dan melarikan diri. Biarlah Algoji itu datang kemari dan menyeret kita ke tiang gantungan. Atau barangkali mereka akan membawa kita ke tempat pemancungan kepala. Biarlah, aku tidak gentar, sama sekali tidak. Natanja, apa yang kau pikirkan? sini. tiba-tiba saja aku ingat seorang pemuda yang mengaku sebagai harimau dari desa Gandhi. Nama sebenarnya ialah Rakuti. Rakuti? Berani sekali orang itu. Aku melihat keberanian yang menyala-nyala dalam pancaran sinar matanya. Tapi aku juga melihat sesuatu yang buas menutupi seluruh wajahnya. Dia bermaksud menolong kita, Ratanca. Seharusnya dia tidak melakukannya, ini. Itu perbuatan yang sangat konyol. Kalau dia hanya mengandalkan keberanian, sama halnya dia bunuh diri. Tapi setidak-tidaknya dia mempunyai tekad yang baik. Rakuti. Rakuti. Aneh sekali kedengarannya nama itu. Seorang pemuda yang tegap perkasa. Pancaran matanya penuh api semangat keberanian. Wajahnya keras. Dan pukulannya juga keras. Dia mampu bergerak dengan sangat cepat. Dan dia berani menantang kekuasaan pemerintah Majapahit tanpa tedeng aling-aling. Kalau saja ada sepuluh orang pemuda seperti Rakuti bergabung bersama-sama. Menyusun kelompok menentang Prabu Jaya Negara. Kukira pemerintah Majapahit akan bisa dibuat kalang kabut. Hmm, Rakuti. Rakuti. Rakuti. Apa benar ini rumahnya Rayoyo? Menurut orang-orang desa itu tadi, tidak salah lagi Rawedeng. Inilah rumah harimau dari desa Ganding itu. Rakuti. Harimau itu bernama Rakuti. Ah, sepertinya rumahnya sepi sekali, Rawedeng. Coba, ku ketor pintunya Rayoyo. Buka pintunya! Cepat! Buka pintunya! Kami ingin bertemu dengan Rakuti. Hmm. Ayo buka. Jangan-jangan dia tidak di rumah. Mungkin dia takut pulang ke rumah dan berkeliaran mengintip kita. Cepat buka pintunya. Ayo buka. Ah, kami sudah tidak sabar lagi. Ayo buka. Ah, mengapa lama sekali membuka pintunya? Ada apa, Tuan-Tuan? Ah. Tuan-Tuan mencari siapa? Kami mencari Rakuti. Uh, Inikah rumahnya? Ya, benar Tuan. Hambalah ibunya. Ah, lalu di mana Rakuti? Oh, uh, maaf Tuan Tuan. Anak hamba sedang tidak ada di rumah. Kau jangan berdusta kepada kami ya. Anakmu telah berani menghina prajurit-prajurit Majapahit. Oh. Dia harus kami tangkap sekarang juga. Ayo mana dia? ampun Tuan, Apa salah anak hamba? Apa kesalahan Rakuti? Tidak mungkin Rakuti berani menghina tuan-tuan prajurit. Kami tidak pernah menangkap orang-orang yang tidak bersalah, tahu? Cepat katakan, di mana anakmu itu? Ayo. Kalau dia di dalam sana, cepat suruh keluar. Dengar. Anakmu telah berani kurang ajar dan sombong di depan kami. Oh. Mungkin kau tidak mendidiknya dengan baik. Dia berani menantang kami, prajurit-prajurit Majapahit. Dia memang seorang pemuda pemberani, tapi bodoh. Ya ampun, tuan-tuan. Kalau memang anak hamba dianggap bersalah, ampunilah dia. Barangkali dia tidak sengaja menghina tuan-tuan prajurit. Ayo cepat katakan di mana anakmu itu, atau kami akan memaksa masuk. Hah? Sudah hamba katakan, Tuan. Rakuti tidak ada di rumah. Sudah sejak kemarin dia tidak pulang ke rumahnya. Entah di mana dia berada sekarang ini, hamba sendiri juga tidak tahu. Ah, kau tidak perlu melindungi anakmu. Anakmu jelas bersalah dan dia harus bertanggung jawab. Ampun, Tuhan, hamba sama sekali tidak bermaksud melindungi anak hamba. Kalau memang dia bersalah, hamba tidak keberatan tuan-tuan menangkapnya. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun, tuan-tuan. Hamba tidak tahu di mana Rakuti sekarang ini berada. Ah, minggir kau perempuan tua. Ayo prajurit-prajurit, masuk. Masukkan geledah isi rumah ini. Ayo. Ah! ayo, ayo, ayo. Serentak prajurit-prajurit Majapahit menggeledah isi rumah Rakuti. Mereka menerobos masuk dengan kasar dan mereka menggeledah rumah dengan sikap yang sama sekali tidak sopan. Ibu Rakuti diam saja, tidak berani berbuat apa-apa. Nah, ini siapa yang bersembunyi di sini, ha? Tidak, tidak. Nah. Lepaskan, lepaskan aku, lepaskan. Tidak. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Aku temukan wanita ini bersembunyi di kolong ranjang, Rawedeng. Lepaskan, Rayoyo. Hmm. Cantik sekali wanita ini. Eh. Siapa dia? Dia istri Rakuti, menantu hamba, Tuan. Namanya si Tangsu. Ah, bagus. Bagus sekali. Ah. Tidak percuma kalian menggeledah isi rumah ini. Ternyata di dalam rumah ini telah bersembunyi seorang makhluk yang sangat indah. <laughs> eh, kau tidak usah takut si Tangsu. Kami tidak akan menyakitimu asal kau menuruti apa yang kami perintahkan. Apakah Apakah sudah digeledah seluruhnya? Ah, sudah, Rawadeng. Kami tidak lagi menemukan apa-apa. Mungkin benar, Rakuti tidak pulang ke rumahnya. Baiklah, itu tidak menjadi soal Rayuyu. Kita sudah menemukan gantinya, bukan? Apa maksud Tuan Prajurit? Kau harus ikut kami ke Majapahit. Tidak, tidak Tuan. Hamba tidak mau. Hamba tidak mau dibawa ke Majapahit. Hamba sudah mempunyai seorang suami, Tuhan. Tutup mulutmu. Suamimu seorang penjahat. Dia telah melakukan kesalahan kepada kami. Prajurit-prajurit Majapahit. Dia harus dicari, ditangkap, dan kalau perlu dibinasakan. Oh, Tuan prajurit, ampunilah kesalahan anak hamba. Ampunilah Rakuti. Ah, cukup. Ayo rayu yuk. Seret perempuan ini ke atas kuda. Ayo, ayo, ayo. Ayo, seret. Ayo. Aku tidak mau. Ayo Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil. Aduh, aduh. super Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh. Menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia. Sahabat Bintang, baru saja Anda mengikuti drama radio serial Mahkota Mayangkara, episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Ternyata harimau jantannya adalah Rakunti. Dan bagaimana nasib istri Rakunti? Saksikan besok di hari Sabtu jam 9 pagi hanya di 956 Bintang Tenggara. Sahabat Bintang, untuk mencapai tujuan yang besar diperlukan tiga syarat. Yang pertama adalah ketekunan ketekunan, kedua ketekunan, dan ketiga ketekunan. Salisa, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Duh, dia nggak bisa ya. Dari tadi goyang aja tuh tangan. Kenapa sih? Gatal nih kakiku. Ih, nggak sembuh-sembuh. Uh, giliran garuk suruh bantu. Gatal-gatal itu kamu kena kutu air, rangen, bisa-bisa kadas sekurap jadi satu. Ih, malu atuh. Iya, terus gimana? Duh, gatal. Nih, aku kasih ahlinya menghilangkan semua urusan gatal-gatal. Oleskan Neo Ultrasilin, panu, kadas, kurap, apalagi kutu air, rangan seperti kamu ini amblas tanpa bekas. Bila kaki terasa gatal-gatal karena kutu air, panu, kadas, atau kurap, oleskan saja si bungkus hijau Neo Ultrasilin. Dijamin hilang tanpa bekas. Mas, Mau kan? Garuk aja sendiri. Goyang tangan. <laughs> udah hilang kok gatalnya. Kan udah digoyang sama Neo Ultra Silin. Oleskan Neo Ultra Silin. Neo Ultra Silin, produk bermutu Henson Pharma. Bang, Sambian harus minum Ultra Flu Extra. Sa, kepalaku ini sakit flu. Aduh, Itu namanya sakit campur. Obatnya mesti yang kuat gempur. Oh. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya sudah. Ultra Flu Extra. Sakit kepala lu Cak. Minum Ultra Flu Extra. Campur flu lo? Iya, minum Ultra Flu Extra. Campur batuk juga, Cak. Pokoknya kalau sakit campur, tidak ada lain obat. Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 100 mili lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai. Peng, ya tak, sudah agak campur lagi saya. <laughs> Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra cak. Ultra Flu Extra diciptakan memang untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus. Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk dari Hanson Pharma. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Semangat.